Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 27 Februari 2021 bertepatan dengan 15 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-60 yang mana kita masuk kepada sifat siam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pasal yang mana sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua bahwa disunahkan dalam permasalahan iftar untuk takjilul iftar. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan dipersilahkan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Al-Mu'allif di kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Al-Mas'alatu al saniyatu Istihbabu Ta'jilil Fitri. Masalah yang kedua, disunahkan untuk menyegerakan dalam berbuka puasa. Maka ini adalah masalah yang kedua dari pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Masalah yang kedua dari pasal yang ketiga, pasal iftar. Pasal yang pertama apa? Nih ya, pasal kedua apa? Sahur. Pasal ketiga al Istor. Maka ini adalah hadil masalah asaliyah masalah yang kedua dari pasal yang ketiga. Wahwa yata'alak bihukmi takjilil istor Berhubungan dengan hukum. Menyegerakan berbuka puasa. Maka hukumnya mustahab mandu. Nawafil. Indal jumhur. Seperti dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Syarhul Kabir, yustahabu ta'jilul iftar wa huwa qaul aktar ahli ilm. Dan berkata Imam Az-Zuhri, Mas Muzuhri, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri Ibnu Syihab berkata Imam Az-Zuhri As-sunnah ta'jilul fitrah wa ta'khirus sahur bahwa dari sunnah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur Ucapan dari Imam Az-Zuhri dikeluarkan oleh Al-Firyabi di kitabnya Asyam dari jalan Kutai bin Sa'id an Ma'an an Ibni Aki Zuhri dari Az-Zuhri. Maka sanatnya Hasan karena Ma'an Ibnu Isa Al-Asja'i dan juga Ibnu Aki Zuhri siapa? Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab dia adalah rawi yang sabuk. Maka asar ini sabuk ataupun Hasan kepada Az-Zuhri. Dan bahkan Imam Abu Dawud memberikan bab di dalam sunnahnya bab ma yustahab ma ta'dilul fitrah. Eh, mana-mana asok. Kum kum kulukum salasah. Sini. Kalau ketawa terus, kau lagi gede-gede. Lelah kum kunat. Ini gede-gede ketawa. -gede. -gede ايش انتم درس كلكم تضحكون في درس الان هذا مقطوع هذا كل درس مقطوع يلا محمد جلس هناك انت جلس هناك وانت لا تضحك في الدرس انا مستغرب هذا قول الله قول الرسول وانتم تلعبون في الدرس وهذا يد هذا بعد يدك من فمك Yaumian nadribukum. Matasbah nadribukum yaumian. Abdurrahman tu dia dah. Allah musta'an. Wa anta mora kabir ala al-fadi anta. Sufnas yaktubun fawaid. La tarhakun huna. Gak boleh nanti lagi duduk di depan saya ini tak boleh. Biar tak kelihatan. Bahwa Abu bahwa Abu Daud di sunanihi bab mayustahabbu mata jilul fitrah. Bab disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kemudian beristidlal penulis rahimahullah ataupun hafidahullah dengan hadis-hadis yang sahih yang disebutkan di dalam matan. Hadis yang pertama dari Sahal bin Sa'ad Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yajalun nas bi khairin ma ajalul fitrah." Muttafaqun alaih. Maka tidaklah kaum muslimin terus-menerus dalam keadaan kebaikan kecuali di saat menyegerakan dalam memakan iftarnya, berbuka. Ini daftar Hakada tajin isbilun daftar. Kulukum didaftar. Maka di sini dipuji oleh Nabi, tidaklah terus-menerus kaum muslimin dalam keadaan kebaikan di saat menyegerakan al-iftar. Maka jelas bahwa iftar itu sunnah. Dan di riwayat yang lain dinukilkan oleh penulis dari Sahal ibnu Sa'ad juga berkata Rasulullah Shallallahu La tazalu ummati ala sunnati malam tangka tangkadiru bifitriha an-nujum. Maka umatku akan terus menerus dalam sunnahku selama mereka melaksanakan iftar menyegerakannya dengan guru bisams seperti di pelajaran terdahulu di pelajaran yang lalu dengan guru bisams saja cukup tidak tangka dirubi fitriha an-nujum Menunggu berbukanya itu dengan keluarnya bintang-bintang. Maka dua hadis ini dimasukkan oleh penulis di dalam matan. Pertama, mutafakun alaih dari Sahal ibn Sa'ad. Pendalilannya jelas. Umatku dalam keadaan terus-menerus kebaikan. Selama dia itu menyegerakan sahur. Eh, menyegerakan itor. Dan yang kedua, dinukilkan oleh penulis di sini meskipun riwayatnya bukan mutafakun alaih ataupun berkesendirian Al-Bukhari ataupun Muslim namun di sini disebutkan dengan lafaz yang lebih description itulah sebabnya penulis memasukkan di sini karena sama-sama dari hadis Sahal Ibnu Sa'ad dan juga sama-sama lafaznya hampir sama dan sama-sama sanadnya namun di sini bedanya ada tambahan Tidaklah kaum muslimun itu dalam keadaan mengikuti sunnah selama terbukanya itu tidak menunggu bintang-bintang. Maka hadis dari Ibnu Huzaimah yang menceritakan diriwayatkan Sahal bin Sa'ad dengan menunggu bintang-bintang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hiddan serta Al-Hakim Semuanya dari jalan Muhammad ibn Abi Sofwan As-Saqafi. Haddasana Abdurrahman ibn Mahdi. Haddasana Sufyan. An Abi Hazim. An Sahal ibn Sa'ad. Maka sanad ini semua rijalnya sikap. Maka hadis yang kedua masih dari Sahal ibn Sa'ad. Hadis yang sahih. Dan faidah di, di ini disebutkan bahwa selama menyegerakan berbuka sunnah. Selama tidak itu terbitnya rembulan ataupun bintang, bukan rembulan bintang. ada Adapun hadis yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di dalam matan An Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalu dinu zahiran ma'ajjala an-nasu al-fitra ma'ajjalan nasu al-fitrah. Lianna al-Yahuda wa nasara yu'akhirun. Di hadis yang ketiga juga sangat description terutama menyelisihi jalan-jalan dari selain dari kaum muslimin. Disebutkan la yazalu din Tidaklah agama Islam itu dalam keadaan jaya selama kaum muslimin melaksanakan puasanya itu menyegerakan dalam berbuka. Kenapa? Li'anna Yahuda wa Nasara yu'akhirun. Karena kelompok Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan. Dan makna mengakhirkan di sini sampai terbit bintang-bintang. Maka ini hadis dari Abi Hurairah yang hampir semakna dengan hadis Sahal ibnu Sa'ad. Maka hadis yang ketiga dari Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari jalan Muhammad bin Basya siapa? Bundar. Kalau Bundar siapa? Muhammad ibnu Ja'far. Hadatsana Abdul A'la wa hadatsana Ali ibnu Khosram. Hadatsana Ali ibnu Muhammad wa hadatsana Muhammad ibnu Ismail حدثنا عبد الرحمن بن المحاربي فهؤلاء كلهم يرون عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة sering kita lewati sanad ini Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah mahaluf Hasan لماذا Karena Muhammad bin Amr bin Al-Qamah huwa saduq hasanul hadis maka hadis yang ketiga dari Abi Hurairah dengan tambahan karena kelompok Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan sahur mereka, maka hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini yang ketiga telah dihasankan oleh Syekh kami Mukbil di dalam kitabnya Al-Ilhad Al-Humaini. Yang mana dia mengatakan hada hadisun hasan. Kemudian Penulis menyebutkan pendalilan yang keempat an Abi Atiyah. Dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah. Kami berdua Masruq dan Abu Atiyah, duanya keduanya tabi'ian menanyakan kepada Aisyah, "Ya ummul Mukminin, rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana gambarannya dengan dua sahabat Nabi?" mayu yu'ajilul iftar wa yu'ajilus sholat. Yang pertama, menyegerakan iftar di saat masuk mentari guru bersams ataupun adan maghrib, maka dia menyegerakan iftar. Makan dengan perkara-perkara yang ringan. Seperti tumur ataupun rutubat. Kalau tidak ada di Indonesia kebanyakan gorengan. Dan di sini kita biasa sambusa ataupun apa bakwan dan sebagainya. Kemudian akhir setelah itu menyegerakan sholat. Ini sahabi yang pertama. Kemudian wal akhir dan sahabi yang kedua yuakhirul iftar wa yuakhirul sholat. Mengakhirkan iftar berlambat-lambat, santai. Kemudian akhirnya terlambat juga sholatnya. Maka mana yang mendekati sunnah? Dikatakan oleh Aisyah, ayyuhum alladhi yuajilu iftar wa yuajilu sholat. Siapa tadi yang kamu sebutkan dari sahabat Nabi yuajilu iftar wa yuajilu sholat, Mempercepat berbukanya dan mempercepat sholatnya? Kulna Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kami mengatakan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Qalat kadzalika kana yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka begitu dulu Nabi. Di saat berbuka maka takjil di dalam iftarnya menyegerakan dengan makanan-makanan yang sederhana. Kemudian setelah itu menyegerakan untuk masuk kepada sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tadi jika ditanya, kenapa mendahulukan dua hadis dari Abi Hurairah dan Sahli bin Sa'ad yang diriwayatkan bukan selain Muslim dan mengakhirkan hadis Abi Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kita jawab dalam permasalahan ini penulis mengikuti mana yang paling kuat pertama dan yang kedua mengikuti penjelasan hadis yang mendekati atau saling menjelaskan. Seperti tadi hadis Sahal Ibn Sa'ad yang mutafakun alaih ringkas. Disebutkan laya jalunas nas bihairin ma'a jalul fitrah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah masih dari Sahal Ibn Sa'ad ada tambahan malam tangkadir bi riha an-nujum. Dan juga dimasukkan hadis Abi Hurairah. Disebutkan la tazalu ummati ala sunnati disebutkan tambahan ma'ajalan nas al-fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun. Maka dikedepankan riwayat-riwayat mereka ashabu sunan karena lafad-lafad yang saling menguatkan, menjelaskan. Jadi kita menyusun di sini bukan dari segi kekuatan hadis, tetapi dari segi lafad, dari segi fikul hadis. Ini jika diprotes kepada kita kenapa mendahulukan hadis-hadis yang selain diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti didahulukan hadis Sahal Ibn Sa'ad diriwayat Ibnu Huzaimah dan Abi Hurairah? Kita jawab karena lafadnya saling berdekatan dan saling mensyarat satu sama yang lainnya. Adapun hadis Abi Atiyah kisahnya kisah yang lain. Di mana Abu Atiyah, Tabi'i dan Masruq keduanya bertanya kepada Ummul Mukminin tentang dua sahabat mana yang mengikuti sunnah. Maka di sini menjadi keutamaan Abdullah bin Mas'ud bahwa dia kata Aisyah mendekati kepada sunnah Nabi. Kemudian dari pendalilan yang disebutkan oleh penulis juga adalah pendalilan yang bersifat umum. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Mara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta yuftir walau ala surgatin min ma'in." Maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia itu sholat kecuali sampai dia berbuka dahulu. Kesimpulannya, bukan dari sunnah seseorang masuk adan kemudian meninggalkan berbuka. Ayo cepat kita sholat maghrib dulu. Ini kalau dibiarkan menjadi istihsan. Seperti di zaman sekarang. Orang-orang bukannya haus sunnah. Tetapi haus mencari istihsan yang dianggap baik dan dianggap sebagai sunnah. Orang di zaman sekarang karena kedangkalan ilmu mereka dan kesibukan mereka dengan dunia, akhirnya mereka menyangka beberapa perkara itu baik hanya menurut persepsi akal pendapat idiomnya mereka tanpa mengikuti bimbingan. Maka mereka mengatakan mengganti adan awal dengan Quran. Wah ini baik bid'ah hasanah. Kenapa? Karena yang menjadi poin penilaian diterima atau tidak adalah baik atau tidak sesuai akal pikirannya. Padahal tidak mengikuti sunnah yang penting menurut saya baik. Maka istihsan di dalam agama ini dikarenakan kebodohan dan mengikuti perasaan. Maka jika tidak didapati hadis-hadis seperti ini, seperti anak berkata, Aku tidak pernah melihat Nabi suatu kali pun, satu kali pun. Dia melaksanakan sholat kecuali telah berbuka, walau ala surbatin minna. Meskipun berbukanya itu dengan cepat, meskipun satu teguk air, yang penting sudah buka. Sudah ditutup puasanya. Maka ini dari sunnah, makna dari ajalul fitrah, tidak mengakhirkan sampai sholat maghrib. Maka hadis-hadis seperti ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak sampai kita mengetahui lapat-lapat seperti ini akan datang di akhir zaman istiqsanan. Di mana mereka berpuasa namun mereka menunggu dan menunggu datang muazin Allahu akbar Allahu akbar. Hah, waktu buka alah enggak lah. Nanti aja setelah sholat maghrib lebih akbal. Ya apa tidak? Akan berkata begitu apa tidak? Nah, karena apa? Istiqan. Ini kan lebih baik seperti mereka yang mengganti adan awal dengan Al-Quran. Kan ini kalamullah lebih baik daripada ucapan manusia. Dan begitu pun melaksanakan adan didahului tasbih, tahmid, takbir, soleh ala nabi. Setelah itu baru baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat kita tanya, kenapa bertasbih, tahmid, tahlil, dan bersolawat kepada Nabi sebelum adan Ini kan baik. Begitupun di zaman sekarang melaksanakan maulid Nabi. Maknanya happy birthday untuk Nabi. Kenapa dilaksanakan? Ini kan baik. Begitupun sebentar lagi tanggal 27 Rajab. Kebanyakan awam melaksanakan Isra Mi'raj. Yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan kita. Karena Nabi dulu yang mempraktekannya pun tidak melaksanakan perayaan Isra Mi'raj setiap tahunnya. Dan meninggal Nabi diikuti oleh Khulafa Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak ada sanad yang sahih kepada mereka memperingati hari raya ataupun perayaan Isra Mi'raj. Tidak ada. Lalu mereka mengatakan istisanan ini kan baik. Maka kita rayakan. Dan pada malam itu mereka melaksanakan dengan syahdu mendatangkan ustaz sejuta umat dan juga melaksanakan perlombaan-perlombaan, lomba azan, lomba tilawatil Quran, musabakoh tilawatil Quran, dan lomba pidato bla bla bla. Yang mana mereka pun yang menginfakkan pada malam itu seakan-akan menginfakkan hartanya untuk perkara-perkara yang sunnah. Namun di sisi lain, perkara masalah Isra Mi'raj yang Seharusnya tidak mesti dirayakan seperti itu. Namun cukup diyakini kisah kisah Mi'raj itu benar. Ada faedah yang besar yang justru mereka orang-orang yang merayakan Isra Mi'raj keyakinannya salah. Apa itu? Meyakini bahwa Allah itu di atas langit. Maka jika kita lihat orang-orang yang Melaksanakan Isra Mi'raj kebanyakan dari ormas-ormas yang tidak usah kita sebutkan kelompoknya ataupun dari orang-orang awam yang kebanyakan mereka jika ditanya di mana Allah? Allah di mana-mana. Atau seperti UAS, Allah tidak mempunyai tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. bingung nih orang. Terus UAS ini pun memberikan ceramah Isra Mi'raj. Kalau kita tanya dia, kamu memberikan ceramah Isra Mi'raj? Oh iya. Apa yang faidah terbesar dari Isra Mi'raj yang kamu dapati? Paling berbicara bla bla bla dan ketawa sana ketawa sini kita katakan. Isra Mi'raj yang sebetulnya kamu harus yakini wahyu UAS adalah di saat Allah memerintah Nabi Muhammad dinaikkan ke Sidratul Muntaha kemudian diperintahkan sholat Pertama 50 kali. Kemudian turun bertemu dengan Musa kembali kepada Rob kamu. Karena umatmu tidak akan mampu sholat 50 kali. Minta dikurangi. Terus bolak-balik Allah ke eh, Nabi Muhammad menuju kepada Sidratul Muntaha. Maka kisah yang panjang dan bolak-baliknya Nabi bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Apa makna yang paling terbersit di sini? Dan Allah itu di atas langit. Maka justru ini malah membantah kepada mereka dai-dai yang diundang seperti Wa'es di pertemuan Isra Mi'raj. Harusnya kita tanya, di mana Allah akan mengatakan Allah tidak menempati ruang. Nah, itu kisah Isra Mi'raj bagaimana? Nabi diangkat ke langit dan diperintahkan sholat dan Nabi bolak-balik menuju kepada Allah di atas langit atau seperti kamu sebut tidak menempati ruang. Kalau Allah tidak menempati ruang berarti hadis itu hadis Nabi bolak-balik bertemu kepada Allah dan diangkat di dimi'rajkan yang kalian rayakan Isra Mi'raj berarti Allah itu tidak menempati ruang berarti Allah di mana bertemunya dengan Nabi Muhammad atau Allah itu di atmosfer lain atau Allah itu di galaksi bukan Bima Sakti tetapi Bima bapaknya Gatot Kaca atau gimana kita tantang ucapan mereka yang ngawur maka mereka yang merayakan Isra Mi'raj seharusnya mereka meyakini inti dari Isra Mi'raj bukan sibuk dengan membagikan makanan, mengundang ustadz-ustadz subuhat ataupun melaksanakan MTQ dan sebagainya. Harusnya mereka meyakini apa sih Isra Mi'raj itu? Isra maknanya diperjalankan malam. Mi'raj maknanya urija ila sama, diangkat ke langit, diberikan tugas kepada kaum muslimin pertama 50 kemudian ditawar dan ditawar akhirnya 5 kali salat dan 5 kali salat ini pun betapa susah banyak manusia yang bertahun-tahun meninggalkan salat ini. Maka bagaimana jika dulu diperintah dan tidak dibalikkan, tidak ditawar menjadi 50 kali dalam sehari. Nah, mau gimana? 5 kali saja banyak orang-orang yang tidak sholat. Alhasil, perayaan Isra Mi'raj kalau diyakini apa itu intinya, bukan masalah membagi-bagikan makanan, bukan masalah ikut lomba, bukan masalah di malam itu didatangkan dai-dai subuhat, dai-dai sejuta umat, bukan. Tetapi meyakini bahwa Allah itu mengangkat nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, ke atas langit. Bertemu dengannya di Sidratul Muntaha, bahkan bolak-balik. Itulah yang poinnya. Apa? Bahwa Allah di atas langit. Maka mereka sibuk mengisi khutbah-khutbah ataupun ceramah-ceramah Isra Mi'raj dengan cekatakan cekikikan tetapi tidak mengetahui di mana Allah padahal kalau diceritakan pada acara tersebut bagaimana Nabi diangkat mungkin dia akan mendapatkan hidayah Alhamdulillah maka kembali kepada permasalahan maka di dalam hadis Anas disebutkan Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat kecuali dia berbuka dan tidak mesti berbukanya dengan perkara yang panjang dan lama dan bernikmat-nikmat cukup dengan apa walau ala surbatin min ma panjang ya hadisnya banyak kita cukupkan maka hadis yang terakhir yang kita sebutkan tadi hadis Anas. itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad yusalli hatta walau ala surbatin min Maka hadis yang keempat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Al-Firyadi di kitabnya Asyan serta Ibnu Hibban dari jalan Husain Ibnu Ali an Zaidah an Humaid an Anas Ibnu Malik. Maka hadis ini telah dikatakan oleh Abu Abdullah Abiyah al Makdisi di dalam kitabnya Al-Muqtarah isnaduhu sahih. Dan seperti yang dia sebutkan. Karena Jaidah dia di sini adalah Ibnu Qudamah Tikoh Dan Humaid, huwa Ibnu Abi Humaid At-Tawil, meskipun mudallis, namun an-anatuhu an-anas la tadur. Kenapa? anahu min asbatinas dari Anas. Mana dalilnya dia min asbatinas dari Anas dan anak-anaknya tidak berpengaruh. Berkata Muhammad ibnu, Sula, ibnu Ismail, Amatu mayarwihi an Anas sami'ahu min Ini dia. Dan dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar di hadis Sari, karena yudalis hadis Anas, wa kana sami'a aktaruhu min tabib wa gairuhu min ashabihi anhu. Maka hadis-hadis Humaid dari Anas kebanyakan bersambung. Karena kalau tidak mendengar dari Anas diketahui dia mendengar dari Sabit. Dan kalau tidak mendengar dari Sabit berarti dari siapa? Disebutkan oleh Al-Hafidh dari Qatadah. Seperti disarah oleh Al-Hafidh di Tabaqatil Mudalisin. Ina mu'bam hadithuhu anhu biwasitah Sabit wa Qatadah. Jadi kalau tidak meriwayatkan dari Anas langsung Humaid ini an Anas, maknanya an Sabit an Anas au an Qatadah an Anas lain berarti bersambung dan Sabit rawi yang suka Sabit ibnu Man ah, Sabit ibnu Aslam al Bunani min asbatinas dari Anas maka hadis ini hadis yang sahih maka mungkin kita cukupkan dengan pendalilan yang lima berarti permasalahan ini kita lanjutkan nanti istihbab takjilul iftar telah masuk hadis musaat bin Sa'ad dua riwayat pendalilan ketiga dari Abi Hurairah pendalilan keempat dari Abi Atiyah yang menanyakan tentang dua orang sahabi siapa yang mengikuti sunnah dan juga hadis Anas karena di sini ada pertanyaan silahkan dibacakan soal ini. هذا مسك Assalamualaikum 17 Assalamualaikum Ustaz Said Semoga Allah menjaga Ustaz dan dimudahkan dalam dakwahnya Amin Masih pertanyaan dari pengajar anak-anak Mahar Muqabilah Wadi. Mohon jelaskan dikit-dikit tentang keluar dan masuk toilet Barakallahu fikum Bismillah. Menjawab pertanyaan yang ke-17 tentang zikir masuk kepada toilet atau WC ataupun hamam. Zikirnya di saat masuk ada pendalilannya. Untuk permasalahan zikir di saat masuk maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih. Yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam seperti disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dakhala al-khala Qala Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'is. Sudah pada hafal. Ida dakhala al khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'is. Di hadis Anas ini berkata dulu Nabi Ida dakhala al khala'a jika Nabi telah masuk kepada salat, begitu artinya. Intabihu. Butuh perhatian. Attention please. Di dalam hadis ini disebutkan dengan fi'lun ma'bi. Ida dakhalal khala. Apakah diartikan bimakna fi'lun ma'bi jika seseorang itu telah masuk kepada WC? Jadi orang itu masuk di WC. Setelah masuk, Baru dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu pasto bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya Hudzaifah? Biar bisa minum. Pas mau masuk baru baca. Mana dalil? Fi'lun madi di sini arada mada? Hasan. Fi'lun madi di sini arada bihi al-mudhari'. Maknanya fi'lun madi ida dakhala bimakna al-mudhari ida arada an yadkhula. Maka di lugatil Arabiyah banyak seperti ini. Di mana ya'ti bi sigatil madi wa arada bihil mudhari. Datang dengan sigah al-madi tapi yang diinginkan adalah mudhari di saat. Di makna al-hal ataupun in English present. Present tense dalam keadaan sedang. Untuk contoh yang lain selain pembahasan ini kita lari sedikit kepada ucapan Allah Jalla wa Ala, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apakah maknanya di sini fa'idha qara'ta di makna fi'lun madhi? Jadi diartikan jika kalian telah membaca Al-Qur'an, maka membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah seperti itu maknanya? Jawab, ya seperti itu Febri. Jadi kamu baca Quran dulu. Setelah baca Quran, baru A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Gantinya apa? Sadaqallahul adim. <laughs> Sadaqallahul adim bid'ah. Maksudnya di ayat Al-Qur'an jika kalian telah kan koraktum Makna qara'a bermakna telah di logatil Arabia, fil madi. Maknanya jika kalian selesai membaca Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, murajaah juz amma misalnya. Dapat beberapa surat, kemudian selesai antum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu prakteknya. prakteknya gimana? A'udzubillah dulu. Berarti ayat maknanya bagaimana? Sama. Makna ayat faida qara'tal Quran maknanya adalah jika kalian aroda an taqra'a al-Qur'an. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an maka beristiadah. Lalu sekarang pertanyaan big question. Pertanyaan yang besar. Mana dalil bahwa al-istiadah itu sebelum pembacaan Al-Qur'an? Dalilnya mana? Telah kita lalui. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Betul? Kisalah Nabi Muhammad SAW di lain. Apa? Kalau Abu Sa'id, kami itu Rasulullah SAW yakra di lain setelah takbir dan membaca istiftah apa? A'udhu billahi syaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi Summa yaqra kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Quran atau bukan? Dari Quran. Maka dari sini disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan al-isti'adah seperti madhabnya atau Ibnu Abi Rabah diikuti oleh Sufyan as tsauri mereka mewajibkan al-isti'adah baik di luar salat seperti kita sekarang murajaah Al-Qur'an maka kita membaca Al-Qur'an kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi baru membaca Al-Quran. Dan begitu pun di dalam sholat. Maka di dalam sholat pun kita disyariatkan untuk sunnah yang rajih bukan wajib. Seperti ucapan jumhur bukan ucapan apa dan asauri. Maka yang rajih sunnah membaca apa? Al-istiadah. Lalu kapan bacanya di dalam sholat? Setelah tahiyah, sebelum membaca Al-Fatihah karena dia Al-Quran, maka masuk kepada ayat faida al Qur'an fasta'id billahi syaitanir rajim. Maknanya faida arada anta proa al-Qur'an. Membaca a'udzu billahi mina syaitanir rajim Maka ini contoh pembahasan yang kita berikan tadi. Maka kesimpulannya di dalam hadis ini idza ahadu ahadu ahadukumul al-khala jika masuk dari kalian kepada al-khala maknanya bukan jika telah masuk tetapi aroda an yadkhula. Jika kalian ingin masuk kepada WC maka agar melaksanakan pembacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita di sini ingin memberikan pendalilan dari pemahaman para ulama. Maka hadis ini diriwayatkan pula atau dikeluarkan pula oleh Imam Al Baihaqi di dalam Sunan Al Kubro. Berkata Imam Al Baihaqi memberikan bab, maka bab di dalam kitab merupakan kefakihan seorang penulis kitab tersebut. Imam Al Baihaqi mengatakan bab mayakulu ida aroda duhulal khalaq. Bab apa-apa yang dibaca jika ingin masuk kepada WC. Maka di sini maknanya ida aroda jika ingin masuk ke WC, belum masuk ke WC. Sehingga yang diinginkan adalah present. Di saat sedang masuk ke WC. Kemudian di riwayat Imam al baihaqi juga diriwayatkan seperti mutafakun alaih dari jalan Abdul Aziz an Anas namun lafadznya karena Rasulullah SAW ida arada al khala kalau aku billah minal khubsi wal khaba'ith. Maknanya karena ida arada. Kalimat ida arada jika ingin masuk ke WC maknanya Nabi belum masuk. Baru di pintu ingin masuk membaca Allahumma ini a'udzubika minal kubuti wal khaba'is. Maka inilah riwayat yang menjelaskan dari permasalahan riwayat yang mutafakun alaih idadah khalal khala jika telah masuk ke WC tidak itu artinya tetapi di riwayat al-Baihaqi ida arada an yadkhulal khala jika ingin masuk sehingga prakteknya di saat kita membuka pintu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith baru masuk bukan masuk duluan kemudian membuang dan membuang dan membuang kemudian setelah itu baru di tengah-tengah berkata A'udzubillahi minal khubusi wal Sudah kesurupan duluan dengan al khubusi wal khaba'is. Lalu siapa al khubusi wal khaba'is? Banyak pentafsiran para ulama karena mereka kesat mata sehingga ditafsirkan oleh para ulama saja bahwa al khubusi dan khaba'is dua jenis syaitan yang mana mereka tinggal di WC. Maka awas. Yang sering tinggal di WC lama mandi lama, nyanyi-nyanyi. <laughs> Kemudian ngabisin air sebab cebur, cebur, cebur, cebur. Itu merugikan kita. Habis air, alhasil dikurangi lah di dalam WC aktivitas yang banyak. Karena apa? Karena di tempat itu tempat al-khubti wal khobais. Bukan tempat yang nyaman WC itu. Bernyanyi-nyanyi dan sebagainya Apalagi sambil gosok gigi dan membuang hajat, merenung, bersemedi, maka bukan tempatnya WC itu untuk bersemedi dan merenung, apalagi main yoga, beryoga. Dan karena riwayat-riwayat seperti ini, itulah yang dipahami Ida aroda an yadukulal khala maknanya sebelum masuk. Nah kalau sebab itu Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim mensyarah sahih muslim yang mutafakun alaih tadi, hadisnya dari Anas, dia mengatakan, Bab ma yakulu ida aroda bikulal khala. Bab lafad zikir di saat ingin masuk kepada WC. Maka habit doa masuk kepada WC, apa ya Abdurrahman? Doanya, Allahumma Allahumma ini auzubika minal khubthi wal khaba'ith ahsanta alhamdulillah akhiran kemudian sekarang pertanyaan yang kedua ataupun masih berhubungan dengan permasalahan ini apakah keluarnya juga disyariatkan membaca zikir tertentu adapun untuk keluar dari WC telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi serta Imam Ahmad dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena idah kharaja minal ghaiti qala Bahwa dulu Nabi jika keluar dari WC mengatakan gufranak. Kalimat gufranak apa i'rabnya di sini? gufron apa gufran i'rabnya? Masdar. Lalu kenapa mansub masdar takdiruhu fi'il wa ataupun astagfirullah gufronak ataupun astagfiru gufronak. Alhasil di sini dalam keadaan masdar dan dia mansub dalam keadaan maf'ulun bih dengan fi'il wa fa'il yang mukaddar ataupun mahduf yang maknanya aku meminta kepadamu ampunanmu ya Allah. Gufronak bermakna ampunanmu astagfiruka gufranak. Maka kalimat gufranak di sini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang kita bongkar sanatnya sekarang. Semuanya bertumpu kepada Israel an Yusuf ibnu Abi Burda An Abihi dari bapaknya Abu Burda dari Aisyah. Maka di sini sanatnya ada Yusuf ibnu Abi Burdah. Dan Yusuf ibnu Abi Burdah awas di sini. Dia tidaklah diriwayatkan kecuali oleh dua murid. Di antaranya di sini Israel dan yang lainnya. Hanya dua murid. Dan tidak ditausif oleh para ulama dan dijarah oleh para ulama. Tidak ada ulama dari sejamannya ataupun yang setelahnya dari ulama al-jarhi wa ta'dil seperti Ibn Ma'in, Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Ali bin Madini dan yang lainnya tidak ada yang memuji dia dan tidak ada yang menjarah dia kecuali Ibnu Hibban di dalam sikapnya mengatakan sifat dan Al-Ijli juga di dalam Ma'rifatul Sifat. Maka di kaidah ilmi mustalahil hadis jika rawi tidak diketahui dari siapa yang mencela dan siapa yang memuji, maka dia rawi yang majhulul hal. Diketahui keadaannya si fulan. Dia itu Yusuf ibn Abi Burdah, anaknya Abu Burdah. Dan ada orangnya. Namun tidak diketahui keadaannya. Maka di sini menjadi khobar yang majhulul hal. Dan insya Allah akan datang di pelajaran mustalahil hadis bahwa rawi yang majhulul hal, rawi yang baik. Karena tidak diketahui keadaannya. Because ataupun baik, ataupun hafalannya rusak dan sebagainya. Tinggal masalah di sini. Bagaimana telah ditausik oleh Ibnu Hibban? Dan Al-Ijli jawabnya, pentausikan Ibnu Hibban la yanfa. Apalagi Al-Ijli. Karena Ibnu Hibban mutasahil dan Al-Ijli mutasahil dalam pentausikan. Dan Asyik Al-Albani di dalam kitab-kitabnya yang agung, hasil silah As-Sahihah dan juga Al-Irwa selalu mengatakan kita tidak menoleh kepada Taufik Ibnu Hibban terutama dalam keadaan berkesendirian karena dia mutasahil. Dan itu yang kita ambil dari para ulama terdahulu sebelum Syekh Al-Albani dan selain Syekh Al-Albani juga. Namun di sini qadarullah masyafa'al dan selalu dalam permasalahan ini terjadi istilah Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dikarenakan Yusuf Ibnu Abi Burdah tadi dan mengambil tausiknya Ibnu Hibban. Maka inilah yang menjadi pembeda kenapa Syekh Al-Albani menghasankan dan Syekh Mukbil mendaifkan. Karena Syekh Mukbil kembali kepada kaidah. Rawi ini majlul hal. Dan kita pun mendaifkannya maka hadis ini daif. Dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Takrib menghukumi rawi ini apa? Rawi ini dikatakan makbul. Di bapak as makbul. Dan makna makbul dia itu diterima jika ada mutabaah. Maknanya dia itu jika berkesendirian layinul hadis. Majhulul hal didaifkan. Namun jika datang pengikut yang lain ada jalan yang lain maknanya, maka bisa terangkat. Dan di sini hadis ini wallahu a'lam disebutkan oleh para ulama tidak datang jalan seperti diucapkan di ma'adzur oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada periwayatan dari Yusuf ibnu Abi Burdah kecuali dari jalan ini. Maka hadis Gufranaka tidak datang kecuali dari jalan Yusuf ibnu Abi Burdah dan dia rawi yang rajih adalah majhul, maka penghasanan Syekh Al-Albani di sini tidak begitu tepat dan permasalahan se seperti ini jangan ada yang ngamuk. Weh, Al-Albani didoaifkan. Al-Albani dilawan. Jangan taklid di hati. Kita juga dulu seperti itu waktu belum ke Yaman. Belum belajar ilmu hadis. Wah, Al-Albani dan sebagainya. Namun, Kullu kalamin nas yukhad wa yurad Ucapan manusia itu ada diambil dan ada dibuang. Diambil jika mengikuti sunnah ataupun mengikuti faidah-faidah yang hak. Dan dibuang jika tidak mengikuti sunnah ataupun Al-Quran ataupun tidak mengikuti faidah. Maka beliau sendiri, Imam Al-Albani, lihat kita menyebutnya imam. Dan sahih dia imam, muhaddis. Namun apakah jika salah harus taklid? Apakah jika tidak sesuai faidah kita harus taklid? Dan mengatakan, oh Albani. Tidak boleh salah. Harus selalu benar. lah Memangnya kita lagi di ospek. Kalau di ospek seperti itu. Bahwa senior harus benar. Biar rela di ospek, suruh pusat dan sebagainya. Di sini tidak. Maka Syahal Bani, rahimahullah dengan istihadnya dia mengatakan hadis ini Hasan. Maka yang rajih dia adalah hadis yang baik karena Yusuf Ibnu Abi Burda berkas sendirian ditausik oleh Ibnu Hibban dan jika rujuk kepada Syekh Al Albani kitab-kitabnya Al Imam di Irwa, di Silsilah Asayah dan Ba'ifah dan yang lainnya, dia selalu mengatakan jika rawi dalam keadaan tidak diketahui keadaannya dan hanya seperti di sini diriwayatkan oleh dua orang muridnya dan tidak diketahui oleh ulama di zamannya. Dia di tabaqah yang al-khamisah. Sebelum Imam Ali Ibnul Madini, sebelum Sufyan Atsauri, sebelum A'imah Ahli Jarhi wa Ta'dil. Sebelum ada mereka. Maka kok bisa tidak diketahui oleh para ulama ujung-ujung? Ibnu Hibban mentausik, maka Ibnu Hibban mutasahil di dalam pentausikannya. Maka di sini seharusnya kita pun mendoakannya. Adapun saya kami Mukbil alhamdulillah telah ditanya di Asilah Nisa Tihamah. Dan ada kasetnya bisa diambil di YouTube ataupun di Sabakah Syekh Mukbil. Kalau Syekhuna Mukbil rahimahullah Amadukhulul hamam fana'am Al-hadithu fi sahihain min hadis Anas marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Kita tirukan gaya beliau jika baca seperti ini. Maka hadis masuk kepada WC, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Sabit. Amma indal khuruj minhu, fagufranak Lakin fi sanadihi Yusuf ibn Abi Burdah wa huwa maqbul. Ay idza tubi'a wa ila falayin. Maknanya adapun hadis keluarnya dengan membaca bufonat maka di sanadnya ada Yusuf ibn Abi Burdah dan dia makbul sesuai ucapan Al Hafidh ibn Hajar dan makbul itu adalah jika berkesendirian baik dan jika mempunyai mutabaah angkat. Maknanya rawi yang baik seperti majhulul hal maka kesimpulan dari pelajaran kita yang bisa kita berikan di pertemuan hari ini bahwa zikir masuk kepada WC sahih. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith dan kami berikan tambih juga makna ida arada afwan makna ida dakhala makna ida arada an yadkhula fil madi makna al mudhari selesai kemudian bagaimana keluarnya membaca Gufran akan tidak, tidak usah membaca karena sanadnya baik. Misalnya ada siapa? Yusuf Ibnu Abi Burdah Mahaluk Majhulul Hal. Baik macam-macam tapi sebabnya Majhulul Hal. Dan di sini nggak usah deh. Anak ngajarin taklid kepada antum. Saya pilihkan kepada antum ini faidah majhulul hal dan dikatakan oleh hal-hal di taklid dia itu makbul Maknanya jika berkesendirian doif, jika datang jalan yang lain naik, ini aja cukup. Dan faidah di dalam ilmu mustalahil hadis, rawi jika tidak ditauhid oleh para ulama sejamannya ataupun setelahnya dan dan setelahnya dari para a'imah, maka dia rawi yang majhul dan kita tawakuf dari kabarnya maknanya doif. Dan faidah juga tauhidnya Ibnu Hibban jika berkesendirian, apalagi Al-Ijli, lain kabar. Maka faidah-faidah ini awas, Anda berikan kepada antum. Sehingga antum menghukumi hadis ini. Apakah hadis ini baik atau antum mau taklid kepada oh al-albani imam kabir. Tidak bisa, dia harus benar. Nah, Alhamdulillah saya kami mukbil tidak mengajarkan taklid. Maka saya mengatakan tidak pantas sekolah batul ilm mengajarkan taklid. Tidak pantas. Maka saya pribadi di ma'had ini, ma'had mukbil al-wadi'i, mengajari santri-santri saya untuk tidak bertaklid, ini pendalilannya. Silahkan hukum. Mau ikut Syekh Mukmil, mau ikut Al-Albani, terserah. Mana yang antum pilih? Yang jelas, itu ikutilah apa-apa yang mendekati kepada dalil dan taklid haram. Allah berfirman, Ittabi'u ma'ungzila ilaikum min rabbikum, wala tatabi'u min dunihi awliya lama pada karun Sehingga tidak ada lagi yang mendengar kaset ini mengatakan, oh Albani dilawan. Bukan masalah Albani dilawan. Masalahnya masuk kepada kaidah mana yang mendekati kepada dalil dan sesuai ucapan Imam Malik, kullu kalamin nas yuqad wa yurad illa man dufina hunaka. Seluruh ucapan manusia selain Nabi, maka dia itu diambil dan dibuang. Diambil jika mengikuti kaidah yang benar ataupun mendekati kepada dalil dan dibuang jika menyelisihi akidah ataupun kaidah ataupun sunnah Al-Quran dan sebagainya ditinggal. Kecuali Nabi Muhammad yang